السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فتح لنا أبواب الخير والسعادة وأنقذنا من الكفر والضلالة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة طيبة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المبعوث للعالمين رحمة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك مسالكه المستقيمة أما بعد para bapak dan saudara-saudara sekalian yang terhormat. Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta hidayah dan taufiknya pada malam ini kita bersama dapat mengikuti majelis yang penuh berkah rahmat nikmat hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala majlis pengajian majlis kita meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dapatlah kita mencapai kebahagiaan hidup kemuliaan hidup dan keselamatan hidup di dalam dunia sampai di dalam alam akhirat dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudara kalau kita berada di dalam amal perbuatan ibadat kalau kita berada di dalam perjuangan Islam kita mengalami kesukaran, kita mengalami kerepotan termasuk suasana hujan termasuk rumah jauh dan sebagainya itu bahkan menambah pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha Ya Aisyah atruki ala qadri nafaqatiki wa nasabiki pahalamu menurut kadar atau ukuran infakmu dan lelahmu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah dan taufik dapat kita menjalankan peribadatan dan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada malam ini pengajian kita tetap berada di dalam naskah atau buku catatan yang sudah kami hanya ini saja wah tidak masih ada lagi apa Waktu kutibat lahu mi'atu hasana dan dicatat untuk orang tadi 100 hasana jadi mendapatkan 100 hasana 100 pahala kan? apa hanya itu tidak masih ada lagi wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah dan dihapus daripada orang itu seratus kejelekan atau keburukan amal perbuatan yang tidak baik agar dosa dihapus wa muhiyat dan dihapus dari kalimat maha hu mahwan jadi dosanya dihapus 100 apa hanya itu masih ada lagi wa kanat lahu hirzan min asy-syaitan yaumahu dzalik ya sudah terjaga dari gangguan setan hiris ini adalah benteng atau penjagaan bacaan tadi la ilaha illallah 100 kali ini menjadi benteng menjadi hiris menjadi penjagaan dari gangguan setan hari ini. maka kalau kita baca di sana ada yang dinamakan Al-Wirdul Latif Sayyidina Habib Abdullah bin Alul Haddad rahimahullah ta'ala itu beberapa hadis doa-doa ini sudah ditulis, dikritik ditulis menjadi Wirdul Latif di antaranya ada La ilaha illallah syarikalah lahul mulku lahul yamidu wa ala kulli syai'in Lalu besok ke alam akhir, bagaimana? ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من عمله dan hari kiamat datang orang itu datang pada hari kiamat tidak ada orang yang membawa lebih afdal daripada apa yang dia bawa kecuali orang yang berbuat sama dengan di, dia atau lebih jadi datang hari kiamat dia membawa pahala membawa hasil yang sangat besar tidak ada yang membawa semacam-semacam dia kecuali orang yang berbuat sama dengan dia walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aksara min dalika orang berbuat lebih banyak kita baca pagi sore cukup pagi baca gairu alhamdulillah syarikalah bahul mubaham nahiyu min wa ma'ala bisyaradir 100 kali sore baca Nah, orang zikir pada Allah sudah sering saya terangkan berdalilkan Al-Quran yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim qiyaman berdiri wa qu'udan duduk wa ala junubihim jadi kalau mau ngaji mau jalan dari rumah bingung baca atau ya baca sih nah, kalau sepeda bagaimana ya baca tidak apa-apa ya hati-hati bagaimana jalannya kalau digoceng kan enak <laughs> ya jadi saya bisa saja jadi Allah SWT memberikan jalan bagi kita untuk zikir secara bebas kalau sholat ada ketentuannya ada waktunya, ada syaratnya, ada wuduknya, ada ininya Kalau kita puasa ada waktunya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau zikir bebas punya wudhu muhdis atau mujnib atau haid dari perempuan orang tidak punya wudhu orang kena hadas besar orang perempuan sedang haid dan nifas waktu duduk waktu berdiri waktu jalan waktu apa saja bisa zikir pada Allah kecuali di tempat-tempat yang yang najis termasuk WC tapi toh tetap masih bisa zikir pada Allah zikir qalbi zikir siri masih bisa maka kita di mana saja gunakan naik kendaraan di rumah menjahit dan sebagainya bekerja apa menjaga tubuh dan sebagainya naik kantor dan sebagainya dan banyak di antara orang-orang yang ya misalnya buat kerja walaupun sibuk di kantor jadi kepala apa ya mesti ngurusi urusan sudah selesai dia pikir pada Allah kesempatan digunakan pikir bisa baca kitab. Walaupun pekerjaannya umpamanya orangnya sibuk repot apa sih ini kan bisa saja. Orang punya pabrik perusahaan saudara, ya sudah sibuk repot sudah selesai ada kosong baca Quran. Kalau tidak, tidak baca Quran lain-lain. Nah, sekarang bisa bebas zikir pada Allah. Arti zikir lain. Jadi sudah sering saya terangkan orang berzikir tiga macam. Ada zikrun bil kolbi wa bil lisani sekaligus. Ini paling afdol karena ini rangkap. Jadi bil kolbi wa bil lisani. Oh bil lisan wa bil kol oh, dua ikut. Sini baca la ilaha illallah la ilaha illallah. Artinya sadar ikut hadir. Wah ini paling afdal kalau nggak bisa keduanya bil qalbi hati bil qalbi saja lisannya enggak yang berbicara sama orang dan sebagainya macam-macam atau diam tapi hatinya ini deh gitu. ketika zikir bil qawli faqat hati tidak ikut nah, ini masih baik daripada tidak sama sekali <laughs> ini kita bisa contohkan orang tahlilan orang tahlilan, Abdul Zikri, Fa'alat Anu, macam-macam. Orang-orang itu tiga macam. Yang zikir, ada yang tidak, itu maksud tidak. Tapi yang zikir tiga macam. Ada betul-betul bil qalbi wa bil lisani khusyuk. La ilaha illallah, amullah wa bihamdi apa. Zikir dia baca sama ada yang diam saja. Tidak baca. Tapi hatinya baca. Ada yang belisan saja. Hati nggak ikut baca sih dari wa hati mau kok panjang <laughs> panjang panjang ya ya sarong toh <laughs> ini hati ngomel ya tapi di sini baca ada pun yang tidak sama sekali itu tidak, tidak masuk zakirin Allah ya ada nah, sudah tapi bagi sebagian orang sufi ya dia curhat dia dalil zikir qalbi lebih afdal daripada zikir kauli walaupun dirantepi dengan ada yang mengatakan itu itu paling afdol ah, tapi umumnya tidak karena double ini lebih, lebih tinggi loh kalau double loh sudah bil qalbi wa bil lisan nah, kalau mengatakan tidak bil qalb afdol tidak usah lisan kenapa lisan itu mengkhawatirkan kadang-kadang ria kadang-kadang ada itu orang bahasa sufi begitulah secara mendalam tapi umumnya enggak itu tapi bil qalbi wa bil lisani ya afdol dan wabil lisani wabil bil eh, qalbi faqal lisani faqal adapun ah, dasarnya ya Rasulullah ta'ala maka orang bisa mengatur dirinya masing-masing fasahihan niyata qabla al-amali Jadi kalau kita sudah membacakan hadis kalau dari syariat ini ya kita jalankan walaupun bagaimana dia ya, ikhtiarkan anda tidak bisa satu siapa ya, bagaimana nah itulah malayutrak kulluh apa yang tidak dapat dicapai semua ya jangan ditinggal semua jadi apa yang tidak dapat dicapai semua ya tidak ditinggalkan semua harus nah, dapat mungkin jadi mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu apa yang tidak dapat dicapai kesemuanya tidak ditinggalkan kesemuanya jadi walaupun sedikit nah, kaidah usuliyah kaidah usuliah. ini kaidah peraturan ilmu usul peraturan usul hukum usul dan orang penting sekali mengetahui kawaid kawaid usuliyah nah, ini penting karena nyumber di sana in وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Idza sami'tum siyahad diyaka apabila kau mendengarkan suara ayam jantan diakah jamak dik dik ayam jantan, ayam cakung. Ya, kalau kita mendengarkan suara ayam, artinya ayam peluru. Ya, jadi kalau ada ayam peluru. Jadi kalau orang mendengarkan ayam berkokok, apa peluru, ya. Fas'alullah min fadlih. Mintalah kepada Allah dari fadlnya, dari keutamaan Allah. Minta barokah, minta rezeki, minta apa saja dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Loh, kenapa? Fa innaha ra'at malakan. Karena ayam tadi ini melihat malaikat. Jadi ayam yang keluruk itu melihat malaikat. Nah, kebetulan ada malaikat jalan, ya, atau ada malaikat turun dan sebagainya. Pada saat itu kita berdoa, karena kalau kita berdoa diamini oleh malaikat, aminnya malaikat mus mustajab. Fa inna ra'at malaikat. wa ila Rasulullah. Jadi kalau karena dia melihat malaikat, kita berdoa walaupun siang. Walaupun siang. Jangan dianggap kalau peluru siang atau peluru sore sore peluru gebetak. <laughs> Kayak Iya. orang kampung kan ya nah, ini macam-macam sekarang tidak ada peluru itu ya itu atau sekarang banyak peluru banyak api <laughs> bagaimana jadi walaupun siang sekarang dengan dan sebagainya wah ini di mana saja karena dia melihat malaikat dia melihat malaikat kadang-kadang kalau kita bicara begini beruntung hadisnya mesti dipukul orang dia bilang wah ini khurafat saya pura kuropat saja. Dianggap tidak masuk akal. Jadi ya kalau ada yang jago keloro, sampai berdoa ketok malaikat, oh nggak mungkin ini macam-macam. Ya, ini kamu radikalis jadi. Ya. <laughs> ya, ini banyak yang menentang. Tapi saya baca hadis Bukhari. Bagaimana? Ya. <coughs> Ini Bukhari lah. ya, kan jelas lah. Dan kalimatnya gampang juga idza sami'tum ya siyahat diakah Coba nah, diaka itu apa? <laughs> jam di diaka itu sama satunya di dikun ini di itu adalah ayam jago, ayam jantan. Nah, sudah. Fas'alullaha min fadli. Mintalah kepada Allah dari fadl Allah, dari kemurahan Allah. Lalu kenapa? Jelas hadisnya fa'innaha ro'at malakan. Karena dia melihat malaikat. bagaimana nah, lihat malaikat? Kita mengharap aminnya malaikat. Karena aminnya malaikat, dari sifatnya malaikat dan penyaksian malaikat ini adalah menjadi keuntungan kita. Kita disaksikan baik dan diamini, mustajab dan sebagainya. Sudah maka disyarahkan nah, ini syarahnya saudara Roja'a ta'minihi ala du'aikum nah, Kenapa? Ada malaikat ya, Kita berdoa Dengan kita mengharap Agar diamini oleh malaikat Nah aminnya malaikat ini jelas mustajab maka diterangkan oleh syarahnya roja takminihi takmin mengamini ala duaikum rohu lakum dan kita mengharap roja takminihi wastighfarihi lakum nah, jadi mengistighfarkan untuk kamu wa syahadatihim dan penyaksiannya lakum untuk kamu biar disaksikan oleh malaikat bitadharru'i wa ikhlas fatahsulul ijabatu nah, maka di sana terdapat ijabah ini hadis ya ini hadis juga menunjukkan wah kalau begitu ya fihi istihbabud du'a'i inda huduris salihin jika datang orang salihin di majlis salihin banyak doa di mana di mana ada makhluk Allah yang baik yang diridhoi oleh Allah di sana doa mus baca kita mengharap doa Baik. Jadi kalau kita mau ketemu solehin, ada tamu solehin, ada wajib solehin, berbanyak doa. Sebab apa? Jangan lagi ada orangnya. Kita menyebut orang soleh, menceritakan orang soleh, ya dongeng orang soleh. Itu rahmat turun. Dikatakan oleh seorang ulama besar zaman tabi'in dulu, lalu tabi'in tabi'in. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala yang mengatakan Inda zikri salihin tanzilur rahmat. Jadi inda zikri salihin tanzilur rahmat, Turun rahmat. Enggak, enggak, bukan dari itu Dia membaca itu bukan rata-rata enggak bakat, tidak pakai dalil itu umpamanya kita dalilkan ya boleh bisa tapi asal betul-betul untuk menciptakan ulama demi hal-hal yang membawa kita kepada jangan disalah gunakan <laughs> ya salah gunakan ini bahaya nah, jadi kita kalau menciptakan aulia ulama itu rahmatul anggap kita sekarang di Syafi'i walaupun sekitar itu rahmatullah Apalagi cerita Nabi Muhammad SAW waktu maulidnya, iswaknya dan sebagainya, baca maulid dan sebagainya. Maka dengan segi kalau sudah zikru salihin, tanzilul rahmah, apalagi zikru sayyidis salihin, imamis salihin, khairul khalqi ajma'in. Nabi Muhammad ini lebih. Tapi ada bagian orang nggak mau lebih baik yang lain daripada baca mau maulid Nabi. Nah ini keliru loh. Nah, di sini salahnya orang. Maka tadi saya katakan ada salah pak salah salah salah salah, salah menggunakan. Nah, kita mesti lebih gemar membaca sejarah Nabi Muhammad SAW riwayat Nabi. Nah ini berapa sih? Nah, lagi di saat-saat yang di sana ada saat-saat yang penting tadi nah, ini kita gunakan kalau ada hadis inna lillahi fi ayyami dahrikum la nafahat fata'arradu laha pada hari-hari atau saat-saat zaman ini ada nafahat dari Allah SWT ada hembusan rahmat dari Allah fata'arradu laha majulah kamu ke sana jarak ke sana. artinya gunakanlah kesempatan jadi inna lillahi fi ayyami dahlikum la nafa'atin alih fata'arradulah. Jadi kita tidak tahu ada saat-saat turi rahmat di mana kalau ada hadis tadi yang sudah kita baca ayat kokoh peluru rahmat. Ada yang aulia, ada yang salihin, ada yang tempat yang baik, termasuk adanya khutbah Jumat, termasuk ini, ah, waktu Quran, termasuk hataman, hataman Quran di akhir di, di waktu hataman itu ada doa mustajab fi kul anda kul khutmatin dakwatun mustajabah ada khusus maka itu walaupun dia ikut harusan ikut hatamannya iya ya apa apa iya enak dapat khusus khotimah dia ikut harusan dakwah saya tukar hataman tapi sah sah sebaiknya ikut iya. mulai awal sampai akhir. Itu. ada hadis inda kulli khutmatin dakwatul mustajabah. Jadi ada waktu-waktu yang teristimewa memang. Nah, itulah kita gunakan. Nah, maka oleh syarihnya hadis ini dibawa juga ya dalam pengertian wa fihi terhadis fi hadis dalilun adalah nah, alaba استحباب الدعاء عند حضور الصالحين حضور الصالحين atau di majelis-majelis yang saleh sudah wa idza sami'tun nahiqal himar kamu mendengarkan suara himar nahir itu suaranya himar nah, suara himar itu suara yang paling gak enak paling gak baik inna angkaral aswati la sautul hamir yang eh, suaranya nggak enak suara himar kalau dengarkan suara himar bagaimana wah cepat-cepat fata'awwadhu billahi minasyaitan cepat-cepat berlindung pada Allah dari gangguan syaitan. baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kenapa fa ra'a syaitanan karena si himar tadi melihat setan memang hewan dan apa itu oleh Allah diberi kekuatan penglihatan melihat macam-macam itu kita nggak melihat Fainnahu raa syaitanan. Oh bukan, bukan himar lain lagi Himar lain, kuda lain Himar itu lain malah himar itu haram dimakan kalau kuda halal kuda itu halal cuma himar dua macam ada himar wahsi ada himar ahli himar ahli itu yang haram kalau himar wahsi itu himar himar liar hutan nah, itu adalah halal Jadi himal itu kalau sudah masih kuat ya itu ya dinaiki dibuat apa, mengangkut barang kalau sudah lama-lama tua tua tua tua tua ya harus digunakan apa apa digunakan apa dipotong dimakan kan haram hmm. bisa. lain kuda sudah tidak lain pakai umumnya, dipotong dimakan bisa loh halal Bab jawab fil khawasif Bab hewan-hewan yang fasik, yang jahat. Dinamakan fawasik, rusak. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس lima macam dari hewan fawasiku jadi jahat atau rusak fasik jadi bukan orang saja fasik jadi hewan ada hewan fawasik fasik memang berbahaya jadi hewan yang berbahaya menjahat berbahaya yuktana fil haram jadi dapat dibunuh di jam daerah haram walaupun di haram tetap boleh dibunuh jadi di daerah haram boleh dibunuh apalagi di daerah halal al-fa'ratu tikus tikus ini memang hewan berbahaya hingga menimbulkan penyakit pes menggigit apa itu ada racunnya beracun maka orang nggak punya apa-apa makan apa ditutup kadang-kadang malam ada tikus dan sebagainya wal akrab kalau jengking jadi kalau jengking ini, ini tungking ya ini akrab wah ini berbahaya Walaupun kecil tapi kalau gigit nah ini beracun. Wah ini pun Walaupun dia haram. Walaupun di dalam sholat anggap ada orang sholat ada kalau jengkingi datang ya kalau jin membagi boleh dia bunuh walaupun dia gerak berapa nggak apa-apa sama dengan ada ular anggap sholat waktu sholat datang ular bagaimana boleh dia bunuh atau kalau jengking tadi dia bunuh waktu sholat dia bunuh tidak apa-apa gelaknya tidak apa-apa tapi ini termasuk khauf dan ini berbahaya racun jadikan ain akrab ain akrab maka ada ada makalah laisu akorib bal akorib mereka bukan sanak famili tapi kalau jengking nyubit, ingat kalimatnya akorib dengan a akorib laisu akorib bukan kerabat akorib sanak famili walakin bahum bal ain akorib Jadi kalau membaca sedikit keliru hurufnya, maknanya sudah jauh. Wal Hudaya, Hudaya termasuk burung ini, burung lang Alap-alap Mengganggu Mengganggu hewan kecil-kecil, ayam dan sebagainya والغراب kakak. غراب هذا ya, kakak kadang-kadang orang punya keyakinan yang yang keyakinan yang kalau ada kakak dianggap ada orang meninggal dunia mati tidak ada kakak ya ada mati Nah ini kan ada jawabannya itu. Apa jawabannya? <laughs> Kalau ada gagak bunyi kau kau gitu ada orang jawab. Keyakinan keyakinan gitu. walaupun di haram harus dibunuh karena berbahaya malah ada hadis yang lain al-kalbul aswad syaitan faktuluh anjing hitam itu setan bunuhlah dia ada hadis dan banyak kalimat hadis ini al-kalbul akur anjing kila, anjing kala anjing kila sih Malah mm-hmm. al-kalbul akur itu termasuk hayawan ghairu muhtaram. Sampai orang tarik ke di digolong golongan al-kalbul akur. Itu masuk enam macam hayawan ghairu muhtaram. Ini dibunuh walaupun diharam. Haram Mekah. Bina. Kalau diharam kalau seperti binatang macan itu itu kan tidak boleh iya boleh saja tapi kalau ini lebih berbahaya berbahaya kan itu masalah dulu kalau penjahat memang dibunuh kalau masuk kota ini kan ada di kalangan kita ini ada terus ya, ini hewan yang berada kalau macan kan kita di Malang semula kecil kan tidak ada macan <laughs> ya mungkin satu kali satu kali ya ini jadi ini yang selalu ada di kalangan kita disebut oleh Nabi. Ada pun hal yang lainnya masih banyak ular kan disebut. Nah, udah ada ular, pakai tidak apa namanya, cecak ada hal-hal yang lain. Maka kalau membunuh cecak itu satu kali jilat, ya mati seratus ganjaran. Kalau aku kalau lari yang pukul tujuh puluh lima turun. <laughs> Begitu sampai lima puluh sampai dua puluh lima nah, itu. Jadi masih ada lagi nanti yang berbahaya berbahaya masih ada ini kebetulan dalam satu hal termasuk nyamuk sebenarnya enggak <laughs> tinggi bagaimana Eritas tumor ini masih ada beberapa hewan coba hadisnya ini kebetulan hadis satu satu lafal babu hati qatil hirrah Nabi dimakruhkan membunuh kucing, bahkan haram. Kecuali kalau kucingnya berbahaya itu bukan masalah. Jadi membunuh kucing itu pun tak boleh. Karena sanksinya neraka. Aduh, jadi jelas haram. Kecuali kalau berhalang semuanya masalah kucingnya beracun dan sebagainya atau berbahaya عن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت أتن النار في هرة ada orang perempuan masuk neraka dikarenakan kucing. Jadi ada orang perempuan masuk neraka sebab kucing. Nah, bagaimana kalau sebabnya kucing? Robatot ha yang mengikatnya. Jadi punya kucing, kucing diikat ya punya kucing kucing diikat falam tut'imha lalu dia tidak memberikan makan kucingnya nggak kasih makan salam tadakha dan tidak dia biarkan atau lepaskan tak kulu min khasasin ardi dan tidak dibiarkan cari makanan sendiri khasasin ardi hasaratul ardi dia ya, tidak dilepaskan biar cari tikus saja, cecek saja, cacing, cari apa terserah. Nah, jadi orang punya kucing diikat dan dikasih makan sampai mati pokoknya. Sebab itu perempuan masuk neraka. Dan dalam neraka diazab oleh Allah, ya azabnya dilepaskan ke kucing jadi neraka itu di, di dicakari kucing. Jadi azab. Ini berbahaya. Apakah kucing saja? Nah, tidak. Nanti termasuk semua hewan. Kalau dia menganggap hewan yang ini tidak boleh. Termasuk punya burung. Anggap orang punya burung. Punya burung sudah dia dikasih makan, dikasih minum, sakit mati. Bagaimana? Nah ini masuk dosa, haram. Malah orang biara burung, kalau burung itu laki, carikan perempuan. Kalau burung yang perempuan, carikan laki. Tidak boleh satu ini makin kesian kalau berangkat haji itu harus lepaskan. kalau dia berangkat haji punya kurungan-kurungan ini istilah kurungan ya, itu harus dilepaskan ya, itu. itu karena orang asing mahalnya itu karena orangnya asyik, bukan harganya buruk itu orangnya senang apa-apa yang senang gitu kalau kita harus beli 10 rupiah 10 eh, ribu apa iya buat apa lebih baik kita belikan lain daripada beli kitab <laughs> kalau kita sering kitab <laughs> berkutut perlu ibu buat apa Iya, belikan kitab saja untuk bisa dibaca. Tapi orang yang kadang asik sampai satu juta, dua juta, iya. lain. Kadang-kadang saya dulu melupakan segala itu. Sekarang nggak Jogja apa itu di sana ada di antaranya itu, semua ya antaranya yang perempuan kerja ke pasar, yang lakinya ngetek guru. Iya, iya, kerjaannya itu. Ya pekerjaannya. Nah, kan bagaimana yang perempuan kerja, iya, ya, ya nyungun itu dan sebagainya. Dia hanya guru, udah, iya, Dan ada keyakinan itu. Kalau bunyinya tiga, begini. <laughs> Kalau iramanya ini empat, lima, ada itu. Nah, kalau karena asik ya begitu dia beli walaupun berapa saja itu dari asik. Oh iya loh. Harus lepaskan itu. Kebanyakan nggak ngerti. <laughs> itu itu nampak lihat. Jadi dia mau lihat punya apa-apa barang yang itu. Kan itu termasuk dengan liar. Lain kalau ayam ini kan nggak liar. Itu kalau nggak dikurung kan lari. Namanya liar itu. termasuk bangsa liar. lo kenapa kok nggak lari nggak dikurung? Tapi kalau ayam kan tadi jatuh, ayam apa ini nggak lihat. Oh boleh boleh. Miara boleh asal tadi memberi ma maka begini. Tapi umpama tadi saya terangkan punya burung dan kita makan ini saya mati. Wah ini berdosa. Itu berdosa. Karena orang mempunyai peliharaan ini hewan wajib memberikan nafkah itu termasuk nafkah wajibah masuk nafkah wajib ini termasuk sama malaikat aiman hukum nah, ini milkul lihat ini enggak ya, mau biar-biar boleh tidak apa-apa dilepaskan tapi dijual sebelumnya haji jual boleh saja sebelumnya haji dijual jual hilang bukan dia milik tidak apa-apa atau dikasihkan orang kasih gitu tetap masih digoreng tetap masih terserah segala pas bukan miliknya bukan untuk lihat. kasihkan orang ini pak saya nape ambil sudah saya mau berhaji, haji sudah ilok so ya ke dia sudah berangkat haji balik lagi nggak apa-apa pun tapi jangan nawa itu begitu ini hilang ya nah, hanya bijaksana ya, ya tidak boleh sudah sampai ambil lah itu kenapa tidak saya tidak tidak apa apa boleh tapi kalau ihram ini berangkat haji kan ihram lah termasuk orang haji harus membebaskan diri dari semua tabiat dari semua tuntutan itu ada hukum itu kalau sudah ada yang melumat ada yang melumat atau tidak ada yang melumat hak milik itu wabul yad namanya dia harus lepaskan lewat oleh ulum dan dia kuasai saya Nah, ini lepas. Dan masalah ini sampai di Kongres tadi Kongres tahun berapa masalah ini masuk. Coba lihat di akam fuqaha ada yang jawaban. Jil 3 Jadi memang tidak masalah. Gambar jambi kita bagi atau apa. Memang, memang sudah ada hukumnya. Jadi jangan sampai uang kuliah. Soal orang miara tidak miara bukan soal tapi jangan lepaskan dulu. Lepaskan dari hak milik. Sebelum adik jual, itu lepas misalnya. Atau kasihkan orang, atau lepaskan lepas. Dilepaskan. Kalau berapa bukan dia punya sekarang. Kalau dipeliharakan kan masih dia punya. Miliknya dia cuma dipiara orang. Bukan nah, begitu. Orang tanya lah, ayam kenapa nggak begitu? Ayam setiap hari dilepaskan bukan urusan ayam ini bukan termasuk dia Jadi ada orang masuk neraka soal kucing. Ya, pelajaran. Babun Ida waqa zubabu fil ina Kalau ada lalat masuk pada atau di dalam wadah yang ada minumannya itu bagaimana sebab lalat lalat Ida waqa zubabu fil ina'i Kalau ada lalat masuk pada wadah, gelas dan sebagainya Minumannya bagaimana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum kalau ada lalat masuk pada minuman salah seorang dari kamu, ya air dan sebagainya, fal misbu maka hendaklah memasukkannya ke dalam air tadi. Jadi lalatnya masukkan sekali, ya. Summa lian zahu supaya lalat diambil. Loh, kenapa? fa inna fi ihda janahaihi karena di salah satu sayapnya karena lalat punya sayap dua biasa salah satunya itu ada apa? da'an wal ukhra sifat yang satu ada penyakit da itu penyakit yang satu ada sifat obat penyembuh Kalau kita masukkan sama sekali, sudah habis jadi nol. Kan kita nggak tahu ada lalu masuk. Yang masuk ini saja yang mana kan nggak tahu. Yang mengandung apa kita nggak tahu. Yang mana? Kalau masuk satu, kita buang kemungkinan yang masuk tadi apa? Penyakit. Nah penyakit nggak bisa hilang. Tapi yang satu ada obatnya. Nah ini berbanding itu. masuk Masukkan semua jadi penyakitnya lagi dihilangkan oleh obatnya. Sudah kembali nol kosong sudah, tidak ada. uang udah. Nah, Jadi ini hadis Bukhari. Walaupun umpama orang-orang ahli kesehatan, kedokteran dan sebagainya umpama miliki belum menemukan, kita jangan lantas wah di Bukhari nggak betul itu Bukan begitu, orang-orang itu belum sampai ilmunya, pengertiannya. Sebab apa yang disabdakan oleh Nabi, anilah hak wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu Apalagi hadisnya Bukhari. Sahih. Memang ada ada orang melihat hadis-hadis model begini lalu di kitab Bukhari yang dihantar yang mengatakan bukan semua di Bukhari ini sahih dipantau ulama-ulama serentak semua yang di Bukhari sahih itu ada orang di Kuwait tidak sana nah, itu waktu lantas ulama-ulama bangkit menjelaskan masalah ini bahwa di Bukhari semuanya ada sahih nah orang itu diantaranya ada hadis begini dianggap tidak masuk akal sampai ilmu pendidikan tidak ada dan sebagainya dianggap tidak betul nah, itu Bukhari dianggap kalau tidak orang-orang itu belum tahu sama dengan ceritanya kenapa kalau kena najasat anjing harus di di dicuci diantara dengan tanah kenapa dengan tanah banyak sabun banyak macam-macam Lalu orang nggak tahu di sana ada hal-hal apa nah, pernah sih kita tahu 38 ada kompleks kedokteran di Kanada itu didapatkan memang ada vaksin vaksinnya tidak bisa mati kecuali dengan tanah coba nih Andorra, Andorra son nah, jadi kalau masuk lalat, masukkan sekali lalat, lalu ambil buah. Ada pun orang mau sekali mau minum, tidak mau minum masalah lain, loh, masalah pribadi. Pun minum itu tidak. Jadi melepaskan ucapan. لها إن في إحدى جناحيك الأخرى شفاء Jadi ini satu ada penyakitnya, satu ada tapi khusus ini orang jangan dianggap semua begitu tidak jadi kita ambil satu saja karena hadiah satu nah, kan Nabi mengatakan satu juga wakwal zubabu kalau lainnya tidak kalau hukum syariat kalau kita masukkan sengaja, walaupun ini mampu, ini bisa najis. Nah, ini. Kalau masuk sendiri tidak apa-apa. Kalau sengaja kita masukkan, saya mati mana? ini bisa najis. Tapi ini karena khusus perintah Rasul yang dijalankan demi kesehatan dan sebagainya hukumnya bagaimana? fikir ya kembali kepada hadis tidak bisa mengatakan najis karena diperintah Nabi apa yang dijumpa Nabi ini bukan karena eh, najis maka kalau kita sudah membaca kitab-kitab hadis menemukan hal-hal yang demikian itu yang dihukum sudah menjadi pembicaraan ya cuma kadang-kadang di tentang sana di tentang sana ada orang Muslim. tapi kalau kita sudah buka kitabnya tahu oh ya betul ini hadisnya betul ini hadisnya betul ini ada Babu izalati kabiratin bifadli satyil ma'i Bab menghilangkan atau hilangnya dosa besar dengan fadilah atau dengan keutamaan atau ta'ala memberi minum air sakit memberi minum jadi memberi minum itu ada pahalanya. Bahkan pahalanya itu bisa menjadi sabab musabab melebur dosa besar ini rahmatillah. Maka orang kalau memberikan orang minum, makan, memberi apa itu jangan sampai merasa kecil hati asal lillahi ta'ala toh dengan hal-hal itu dia akan mendapat keuntungan selain pahala selain ganjaran yang sudah biasa di sana ada hal-hal yang baik menjadi sabab musabab hilangnya dosa besar tapi orang jangan salah paham harus mengerti betul jangan habis mencuri sodakoh teh gelas kenapa mau sudah habis bukan begitu lain masalahnya Kadang ada orang menafsirkan kalau berdosa besar dan sebagainya cukup istighfar. Nah, keliru dia cukup istighfar, harus bertobat, bertobat dengan syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Ghufira limra'atin mumisatin Mumisah Zania Racun Jadi mumisah ini racun Ini dimaafkan oleh Allah Dilpudusannya Kenapa? Marat bikalbin ala raksi Dia jalan Ada anjing Di atas sumur jadi roki ini sumur jadi sumur ya nggak ada apa nggak ada apa nggak ada temboknya nggak ada apa apa ini yarhas ini anjing yarhas meret-meret jadi karena haus mengulat lidah karena halus ah, haus anjing kalau haus begitu قال kada يطلع atas hampir-hampir mati karena ngelak hampir dibunuh oleh ngelaknya Kola rawi Jadi Nabi Muhammad SAW Memberikan hadis ini dalam cerita ini Yang menceritakan ini Nabi dia langsung cerita dari Nabi Jadi ini Nabi bercerita Menceritakan zaman dahulu ada ini zaman Bani Israel zaman Nabi Musa fana zaat khufah lalu si perempuan tadi menjatuhkan atau melepas sepatunya khufnya sakat subi khimariha lalu diikatnya dan kudungnya diikat tali tiba ambil air fana zaat lahu minal ma' nah, ambil air kasihkan anjing tadi Faghfiralaha bidali. Sebab itu dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ada cerita yang lain itu zaman Nabi Musa. Nah, dia mulai haus ngelak, minum dia. Terus keluar ada anjing. Begitulah ngelak, kesian dia. Wah ini ngelak semua sahabat saya. Terus diambil itu ambil sepatunya, gitu baginya kudunya taruh, apa dia berdekat diambilkan sudah keluar Allah memberi wahyu pada Nabi Musa eh Musa katakan si Amin itu sudah salah ini dosa karena dia menolak makhluk Nabi Isa heran Musa heran dia bagaimana orang itu berbuat itu ya itu sudah karena sudah diberitahu oleh Nabi Musa dengan sabab-sabab dia dengar dilepur dosanya oleh Allah segera dia tahu tobat lantas menjadi orang salihah perempuan yang baik nah, ini barokatnya apa? barokatnya memberi minum makhluk Allah dalam kejadian makhluk yang paling jelek atau yang paling dibenci orang anjing jadi memberikan minum anjing sudah begitu apalagi memberi minum kucing apalagi memberi minum manusia yang haus asal dasar lillahi ta'ala nah, jadi berbuat baik itu jangan dihina mendapatkan tahlilan ke masuk mendapatkan tahlilan ke masuk sama tadi ya sama saya kok kembali kepada nama amal bin iya. binia nah sodako itu mestinya orang yang miskin yang membutuhkan kalau tidak membutuhkan itu <laughs> Nah, itu. Jadi sedekah itu kalau diajak orang sebetulnya orang yang membutuhkan ya, sebetulnya begitu. Ya, itu afdol pahalanya. Anggap ada orang sudah sarapan kita kasih nasi sama orang yang tidak punya sarapan sama sekali kita beri nasi afdol mana? Jangan sendiri. Kalau itu orang kaya diundang bekerja kan kurang kurang baik. Ya boleh saja. <laughs> Tapi harus yang miskin sampai ya sampai orang walima itu kalau mengundang khusus orang kaya itu makanan paling jahat syarru ta'ami ta'amul walimah yud'a ila yaman ya'baha wa yamna'u man yahtagin ya ada hasilnya yud'a ilal al wa yatruku anha wa yatruku al-fuqara wa yamna'u anha al orang walimah walimah yang diundang hanya orang kaya-kaya saja meski tidak kuat, itu ada syarat ta'am sejelek-jeleknya maka makanan apalagi sudah niat sodako padahal walimah ini kan tidak niat sodako hanya walimah sudah sunnah walimah tapi yang dinamakan sodako apalagi itu mesti orang yang yang yang, yang miskin kadang-kadang membuat walimah dan sebagainya dipanggil jenderameng jenderameng saja panggil pembronya melalui dan panggil kenapa oh tidak punya apa-apa iya iya dipanggil yang gentleman gentleman itu panggil itu kenapa itu motornya satu saya panggil itu motornya dua nah, jadi yang dipanggil yang hebat hebat buktinya apa coba kalau yang datang walimah yang datang mesti alat gagah-gagah lihat yang kira-kira patut meski nggak ketemu wajan nyepit sana dia <laughs> di sekitar sana sana main ya apa di luar bagaimana apa? Nah, harus apalagi kalau tahlilan dan sebagainya dan juga anehnya sebaliknya sekarang kalau yang meninggal dunia ini orang kaya Nah, yang datang tahlilan, masya Allah, penuh, penuh. Yang mati ini ya jamak masjid, ahli badat, ahli ngaji, apa tapi miskin, yang tadi tujuh orang. paling paling banyak tujuh belas, muda sepuluh. ini mau di kampung-kampung Jawa Kalau yang yang mati kaya, wih masya Allah, yang Kalau yang mati orang miskin, Ya sudah, padahal ini ahli ibadah ahli masjid, ahli ibadah, dan apa. Kalau diingatkan begitu bagaimana? Eh, bisa saya jawab, itu bawa aja yang hati. <laughs> Bahaya ya, iya, dianggap ya, bawa aja. Iya, nah, tidak begitu, jangan lihat. Jadi pokok orang sodako nah, itu kalau sodako Ini dari kenal sodako Nah ini berapa pahalanya? Maka orang suka memberikan makan orang, memberikan sodako orang hewan dan sebagainya. Tapi pahalanya besar. Dan lagi menolak babu khalqi adamin eh babu khalqi adam wa dzurriyyati salawatullah wa salamu alaihi bab ciptaan Nabi Adam dan zuriyahnya anak turun Adam jadi bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah Adam alaihi salam alaihi salatu wassalam وطوله ستون ذراعا Allah menciptakan Nabi Adam tingginya 60 zirah zirahnya Nabi Adam sendiri anggap kalau kita tutup ke satu meter, satu meter jadi 60 meter jadi Nabi Adam tingginya 60 Nanti orang-orang di surga tingginya sama dengan tinggi Nabi Adam, 60 meter. Jadi semua kata 60 meter. Jadi 9 meter. Karena sama-sama yang nggak ada yang enak. Ya sama nah, saja kalau satu dia orangnya tinggi sudah sudah dua meter sama nah, di negeri lain orang pendek-pendek satu meter jadi tahun tidak apa-apa dia paling tinggi paling gitu kan daerahnya orangnya kurang saya suka ya jadi orang itu kalau melihat sesuatu yang bukan biasa masing-masing dia biasa tapi kita lihat biasa di malam di lain negeri yang tidak ada di malam ada ini malam ke sana dianggap he enak itu sih itu adalah yang aneh Ini Nabi Adam tulus itu Nabi Ra'an 60 meter 60 dirah Tapi jiwanya dengan sendiri agak 60 meter 60 meter surga itu Bapak jangan Ya lagi tidak ada yang tua di surga itu Semua muda umurnya 90 tahun Ternyata Paling Dapat juga di atas itu dan ada kita. itu selama itu berarti Hilaf ini hilafnya siapa? Hilafnya nanti ada